Ikhwati fid din, a'azzani wa azzakumullahu jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan pelajaran dari kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslimi ka'annaka taraha yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas dan kita kaji tentang pembahasan syarat-syarat wajib di dalam salat dan juga syarat-syarat sah di dalam salat. Adapun syarat wajib telah kita uraikan ada empat syarat. Yang pertama dia adalah seorang yang muslim. Yang kedua dia adalah orang yang berakal. Yang ketiga dia telah mencapai atau memasuki usia balik. Dan yang keempat adalah dia terbebas dari haid dan nifas bagi wanita. Keempat syarat inilah yang wajib terpenuhi dan mereka telah diwajibkan untuk mengerjakan sholat fardu lima waktu dalam sehari. Kemudian yang kedua, syarat sah di dalam sholat. Telah kita jelaskan ada enam syarat. Syarat yang pertama yaitu bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Seseorang yang melaksanakan sholat diwajibkan baginya untuk bertoharah, bersuci dari hadas. Kemudian yang kedua, bersuci dari najis. Baik najis yang berada di tempat yang akan dia sholat di sana ataupun najis di tubuhnya. Ini syarat yang kedua. Jadi seorang yang melaksanakan sholat harus bersih dari najis. Kemudian yang ketiga adalah mengilmui masuknya waktu sholat tersebut. Mengilmui masuknya waktu sholat tersebut. Dan yang keempat adalah menutup aurat. Kemudian yang kelima adalah niat. Niat untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah menghadap kiblat. Dan ini yang akan kita bahas pada bagian yang keenam dari syarat sahnya sholat yaitu menghadap al kiblat. Kita masuk pada pembacaan dari kitab Sifatul Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله استقبال الكعبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال للمسيء لصلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safari yusalli nawafil ala rahilatihi wa yutiru alaiha haitsu tawajjahat bihi syarqan wa gharba. وفي ذلك نزل قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim. Jadi insyaallah kita baca terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan bahas satu persatu dari hadis yang dibawakan oleh musannif di dalam bab ini. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها الكبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik yang disebutkan di dalam Sunan Abu Dawud kemudian di dalam Sunan Ibn Hibban dan hadis ini sahih dan disebutkan pula dalam Sahih Al-Musnad li Syekh rahimahullahu taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi wa yaj'alu sujuda akhfada min ar-ruku'i. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan sanadnya hasan. Adapun hadis yang diriwayatkan dari atau disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim keduanya ataupun salah satunya maka kita simpulkan hadisnya hadis yang sahih. Wallahu taala alam. Apabila di sana terdapat penjelasan terkait hadis tersebut apakah ya dhaif, lemah, maka akan kita jelaskan. Adapun selain dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, maka kita akan berikan perincian hadis ini sahih atau hadis ini hasan atau yang selainnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yusalli al-faridata nazala fastaqbala al-qiblata. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu Rawahul Bukhari. Sampai di sini pembahasan tentang istiqbalul kiblah. Kemudian selanjutnya masih ada tiga dan empat hadis. Nah, ini memiliki pembahasan yang lain. masih terkait dengan istiqbal eh, istiqbal Ka'bah. Taib. Yang pertama qala rahimahullah istiqbal Ka'bah menghadap Ka'bah, menghadap Al-Ka'bah. Ini yang pertama kali dilakukan oleh seorang yang sholat. Maka dia mengarahkan wajah dan tubuhnya ke arah Al-Ka'bah. Apa yang dimaksud dengan Al-Ka'bah? Al-Ka'bah adalah bina'un kabirun murtafi'un murabba'un ma'a hujrani al-Ismail al-maksu bil aswad walladhi yatawassatu bil masjidil haram ini diantara pengertian yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan Al-Ka'bah Al-Ka'bah adalah bangunan yang sifatnya besar tinggi dan berbentuk kotak murabba yang di sisinya terdapat Hijr Ismail dan Ka'bah ini ditutupi oleh kain yang berwarna hitam. Dan dia terletak di tengah-tengah Masjidil Haram. Nah, ini pengertian dari Al-Ka'bah. Nah. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang, pertama kali membangun Al-Ka'bah adalah nabi kita, ayah kita Nabi Adam alaihissalam. Beliaulah yang pertama kali membangun Al-Ka'bah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh umat setelahnya dari kalangan orang-orang soleh dan juga dari para nabi hingga di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi perbaikan Ka'bah kemudian dibangun kembali sampai terakhir diperbaiki oleh Raja Arab Saudi Fahad bin Sulaiman rahimahullah taala. Itu yang terakhir kali di tahun 1417 Hijriah. Taib. <clears throat> Kemudian permasalahannya di sini disebutkan oleh al-musannif karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri melaksanakan salat, salat fardu, istaqbal al-Ka'bah, maka beliau menghadapkan tubuhnya ke al-Ka'bah. Fil fardhi wan nafli pada salat fardu dan juga salat sunnah. Wa amara sallallahu alaihi wasallam dan beliau memerintahkan hal tersebut bidzalika faqala kepada orang yang telah salah dalam salatnya al-musi salatahu Apabila engkau idakum ta'ilas sholat fa'asbiril wudhu. Apabila engkau hendak sholat maka sempurnakanlah wudhumu. Kemudian menghadaplah engkau ke kiblat yaitu Al-Ka'bah dan bertakbirlah dan bertakbirlah. Hadis ini disebutkan oleh para ulama sebagai hadis al-musi salatahu ya hadis yang disifati sebagai al-musi salatahu. Apa yang dimaksud dengan al-musi? Al-musi adalah seorang yang keliru dalam salatnya. Nah, dan siapakah al-musi ini? Dijelaskan oleh para ulama di dalam syarah hadis ini bahwasanya yang dimaksud dengan al-musi di sini adalah seorang sahabat yang bernama Khalad bin Rafi'. Khalad bin Rafi' Az-Zuraqi. Pada suatu hari beliau radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertemu dengan Nabi di sisi masjid dan menyalami beliau. Kemudian Nabi pun membalas salamnya Khalad bin Rafi. Setelah itu Khalad maju ke depan dan melaksanakan sholat. Ketika selesai dari sholat, beliau kembali menghadap ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Nabi menyampaikan kepada dia, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah engkau ulangi salatmu karena sungguhnya engkau telah ya, tidak sah salatnya. Engkau tidak sah salatnya atau salah dalam melaksanakan salatmu tadi. Lantas Khalid bin Rafi kembali melaksanakan salat. Hal ini diulangi sampai ketiga kalinya ya sampai ketiga kalinya beliau kembali dan Nabi pun mengucapkan irji fasalli fa innaka lam tusalli sampai ketiga kalinya akhirnya di kali yang ketiga beliau kembali dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairu hadza fa'allimni sungguh demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran aku tidaklah bisa sholat kecuali dengan cara seperti ini. Maka ajarkanlah aku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'allamahun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berdiri dan mengajarkan Khalad bin Rafi dengan ya langsung mengajarkan beliau dengan langsung. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, apabila engkau hendak melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudhumu, Kemudian menghadaplah kiblat, bertakbirlah. Terus hadis tersebut disebutkan dalam hadis yang sangat panjang. Dan nanti akan disebutkan oleh Al-Musannif dalam kitab ini dengan potongan-potongannya. Sampai di akhir salam. Ini hadis yang berkaitan dengan apa yang telah disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullahu taala hadis Al-Musi salatahu. <clears throat> Kemudian dari hadis ini kita mengambil permasalahan permasalahan tentang mahukmu istiqbalu al-qiblah inda salah. Apa hukumnya menghadap kiblat ketika salat? Nah. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Beliau menyebutkan istiqbalul kiblah min syuruti sihhatis salah. Menghadap kiblat ketika salat ini termasuk di antara syarat sahnya salat. La tasihhu illa bistiqbal kiblah. Seseorang tidaklah sah salatnya kecuali dengan menghadapkan ke arah kiblat. Bidalalat, bidalalatil kitab was sunnati wal ijma' Hal ini berdasarkan dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari ijma kesepakatan para ulama. Beliau menyebutkan wa ammal kitab adapun dalil yang disebutkan dalam Al-Qur'an faqauluhu ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram dari manapun engkau keluar Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak melaksanakan salat, fawalli wajhak, maka arahkanlah wajahmu ke arah Al-Masjidil Haram yaitu Al-Ka'bah. Ini dalil dari Al-Qur'an. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapkan wajahnya ke kiblat ketika salat. Nah. Dan di awal mula Islam kiblatnya kaum muslimin itu berada di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Dan posisi dari Baitul Maqdis ini terletak di belakangnya Al-Ka'bah. Kalau di kota Makkah berarti terletak di belakangnya Al-Ka'bah. Nah. Kemudian ketika Nabi saw hijrah ke Madinah selama enam bulan atau tujuh bulan, ya disebutkan dalam hadis nanti yang akan kita baca pada akhir dari bab ini beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa dalam hari-harinya ketika sholat menyenangi untuk menghadap ke Al-Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pengkabulan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang kau senangi tersebut dijadikan dalam syariat Islam menghadapkan ke wajahnya ke Al-Ka'bah. Kemudian setelah itu turunlah ayat ini, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Dalam ayat yang sebelumnya di awal, "Qad nara taqallabu wajhika fis sama." Sungguh kami telah melihat engkau selalu berbalik wajah ke langit. Berharap apa? Arah kiblat itu dirubah ke Al-Ka'bah. Nah, fawal qad nara taqallabu wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami palingkan kiblat tersebut sesuai dengan apa yang tardaha yang kau sukai fawalli wajhaka syatral masjidil haram maka hadapkanlah wajahmu ketika salat menuju ke al masjidil haram ini terkait dengan sebab musabab dari e, turunnya ayat ini kemudian perintah untuk menghadap ke al-Ka'bah wa amma minas sunnah adapun dalil dari as-sunnah fakathiratun Dalilnya sangatlah banyak. Dalilnya sangatlah banyak. Wa minha qauluhu lil musi fi salatih dan diantaranya adalah hadis yang dijelaskan dalam al musi fi salatihi orang yang salah dalam salatnya. Hadis yang telah kita uraikan dalam bab ini. Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu tsumma istaqbal qiblah fakabbir. Wa qala rahimahullah dan beliau melanjutkan Wa amal ijma, adapun ijma, kesepakatan dari ahlul ilm baik dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai para ulama yang setelahnya, faqad ajma'al muslimun ala wujubi istiqbalil qiblah fi shalah. Mereka kaum muslimin seluruhnya telah kesepakat bahwasanya menghadap kiblat ketika salat ini adalah wajib. Tidak boleh seorang pun memalingkan posisi ya arah menghadapnya selain dari kiblat sedikit pun. Nah, dan yang dimaksudkan dalam ayat ini fawali wajah ke syatral masjidil haram yaitu seluruhnya. Wajahkan eh, hadapkan wajahmu, tubuhmu dan seluruh anggota badanmu menghadap ke al-qiblah. Ketika seorang berpaling sedikit ya. Kita di di Indonesia ini kiblatnya menghadap ke ya, sekitar arah barat. Walaupun tidak tidak tepat arah barat, namun diperkirakan menghadapnya ke arah barat. Ketika seorang muslim dia sholat, ya dengan sengaja dia memalingkan sedikit saja, nah dia menghadap ke kiri, ya lebih miring atau ke kanan, atau ketika dia berbalik, maka ini lebih berat, maka sholatnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Wallahu taala alam. <clears throat> Di sini ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala terkait dengan perincian menghadap kiblat. Beliau menyebutkan perincian menghadap kiblat ini hukumnya ada dua jenis atau dua bagian. Yang pertama, bagian yang pertama adalah man yara Ka'bah orang-orang yang dia melihat langsung di hadapannya ada Ka'bah. Ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, malam yara ainal Ka'bah. Orang-orang yang mereka sholat namun tidak melihat Ka'bah sama sekali. Seperti kita. Ya, kita ini adalah orang-orang yang menghadap kiblat melaksanakan sholat lima waktu, namun kita nggak melihat Ka'bah. Kita melihat atau tidak? Tidak. Nah, Ka'bah letaknya di Mekkah. Sangat jauh sekali dari kita. Maka di sini kita termasuk dari bagian yang kedua. Kita akan jelaskan pada bagian yang pertama. Orang-orang yang langsung melihat Ka'bah di hadapannya. Maka beliau menyebutkan, innahu yajibu alaihi ayastaqbila ainal Ka'bah. Maka sungguhnya diwajibkan bagi dia untuk mengarahkan ya dan dia menghadapkan wajahnya tepat mengenai Ka'bah tersebut. Tepat mengenai Ka'bah tersebut. Misalkan ya, kita berangkat haji atau umrah ya, sebagai contoh atau orang-orang yang sudah tinggal di sana. Tinggal di sekitar Masjidil Haram atau kita berangkat menunaikan haji dan umrah. Ketika sampai di sana, kita melihat Ka'bah di, hadapan kita, maka mulai detik itu ya, kita melaksanakan sholat lima waktu kita wajib untuk melihat dan menghadapkan langsung ke Ka'bah. Nah, apabila kita palingkan sedikit saja, maka sholat tersebut tidaklah sah. Tidaklah sah. Nah, dan ini berlaku bagi apa tadi? Orang yang melihat Ka'bah. Adapun orang yang tidak melihat Ka'bah, berada di luar Masjidil Haram, mungkin dia berada di hotelnya atau ya, tempat yang lebih jauh lagi. Nah, maka seperti jenis yang kedua. Nanti akan kita jelaskan. Wala yajuzu lahu ayyan harifa yamnatan wa yasrah. Tidak diperbolehkan bagi dia untuk berbelok atau miring sedikit pun ke kanan atau kiri. Tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita perhatikan apabila kita ya melaksanakan salat di Masjidil Haram, nah dan ini adalah masjid yang terbaik di muka bumi Allah Subhanahu wa taala dan satu-satunya masjid yang paling besar pahalanya ketika kita melaksanakan salat di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan pahala salat kita sebanyak 100 ribu kali ganjaran pahala. Ya, jadi kalau kita salat di masjid selain Masjidil Haram, ini kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dilaksanakan bersama jamaah kaum muslimin sebanyak 27 pahala. 27 pahala. Namun khusus di Masjidil Haram Allah Subhanahu wa taala akan lipatkan sebanyak 100 ribu kali lipat pahalanya. Nah, ketika kita melaksanakan sholat di sana, kita akan perhatikan bahwasanya saf-saf yang mengitari Ka'bah itu telah dibuat ya sedemikian rupa dan diatur ya dengan sebaik mungkin arahnya menghadap ke kiblat. Nah, baik dari Eh, seperti potongan potongan keramik atau marmer atau yang semisalnya ini sangat terlihat sekali. Jadi begitu kita berdiri <clears throat> maka kita akan melihat di bawah kita ini sudah pas atau belum arah kita menghadap. Ini nah di Masjidil Haram sampai ke halaman yang paling di luar. Ada gambar tersebut. Nah, gambarnya tidak terlihat jelas, namun kita bisa mengetahuinya. Artinya tidak terlihat garis, itu tidak. Namun kita melihat di situ ada isyarat. Ada isyarat yang memutar. Ya. Dan radiusnya semakin melebar. Ketika mendekati Ka'bah ini semakin menyempit, ya kan? Ketika semakin melebar maka semakin besar jaraknya. Bahkan bisa dibilang hampir lurus. Ya, hampir lurus. <clears throat> Wallahu taala alam. Kemudian beliau menyebutkan <clears throat> Faqad ajma ulama ala anna man yara al-Ka'bah wa yushahiduha wa anharafa anha fa salatuhu batilah. Maka para ulama telah bersepakat apabila orang-orang yang mereka melihat Ka'bah secara langsung namun tidak menghadapkan ya dengan tepat maka salatnya tidak sah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hazm dan yang selainnya. Kemudian jenis yang kedua. Orang-orang yang tidak melihat bentuk Ka'bah fisiknya, tidak melihat seperti kita ini. Bagaimana hukumnya? Fafihi khilaf baina ahli ilm. Terdapat perbedaan pendapat di karangan para ulama. Warrajih dan pendapat yang paling tepatnya ala annahu yastaqbilu jihatal Ka'bah wa la yalzamu 'ainuha. Yang diwajibkan baginya adalah menghadap arah Ka'bah. Ya, menghadap arah Ka'bah dan tidak diwajibkan baginya untuk menghadap ke bentuk dari Ka'bah tersebut. Nah, sebagai pemahaman mudahnya seperti ini. Ka'bah terletak di tengah Masjidil Haram. Kita berada di tempat yang sangat jauh dari Masjidil Haram. Maka kita perlu mengetahui di mana arah Masjidil Haram. Arah Masjidil Haram disepakati oleh kaum muslimin yang berada di negeri kita berada di arah barat. Perkiraannya seperti itu. Nah, maka di arah itulah yang harus kita hadapkan salat kita. Baik salat fardu maupun salat sunnah. Dan tidak diharuskan bagi kita untuk benar-benar tepat. Ka'bah berada di Masjidil Haram berada di e, titik sekian. Nah, ini tidak diwajibkan. Namun akan dijelaskan di sini wa in yataharra bi diqqatin tamah namun ketika dia benar-benar teliti ia menetapkan Ka'bah tersebut berada di hadapannya di mana dia tidak melihat Ka'bah tersebut, fahadah wal afdal waswab. Ini yang terbaik dan yang paling utama. Yang paling benar, yang paling balik adalah seperti ini. Namun tidak diwajibkan untuk melihat apa nam, mengarahkannya dengan ya, sangat tepat sekali. Adapun arah saja. Ini penjelasan dari jenis yang kedua. Wahada qawul jumhur min malikin wa Ahmad wa Abu Hanifah wa ghairuhum. Ini pendapatnya dari uh, mayoritas ahlul ilm. Liqaulillah taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Disebutkan oleh Al Imam As-Sa'di rahimahullah taala ketika menjelaskan tentang ayat ini Beliau menyebutkan fawallu wujuhakum ay ila jihatihi fa fiha istiratu istiqbal Ka'bah lis salawati kulliha wa annahu in amkana istiqbal 'ainuha wa illa fayakfi syatruha wa jihatuha. Apabila memungkinkan baginya untuk menghadapnya dengan tepat maka ini yang terbaik. Adapun apabila tidak maka hanya diwajibkan untuk mengarahkannya saja. Ya, wallahu taala alam. Dari sini kita bisa mengambil faidah tentang amalan sebagian kaum muslimin ketika mereka memberatkan diri untuk e, menetapkan arah kiblat yang sangat tepat. Nah, ini dahulu ya, di zaman dahulu beberapa tahun yang lalu ya. Banyak masjid-masjid di negara kita yang dihancurkan untuk mengarahkan ke arah kiblat. Ada sebagian dihancurkan, ada sebagian dibenarkan. Nah, amalan seperti ini tepat, namun ketika berlebihan maka tidak dianjurkan dalam syariat. Tidak dianjurkan dalam syariat. Terlebih ketika mengeluarkan biaya yang sangat besar, nah, maka tidak tidak diharuskan. Ya. Namun ketika hendak membangun masjid yang baru, maka disinilah dia terapkan ya dengan cara yang lebih baik. Nah, wallahu taala alam. Dan dijelaskan oleh para ulama terkait dengan permasalahan mencari kiblat. Di sana ada beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk bagaimana kita bisa tepat mencari kiblat. Di antara cara yang ma'ruf dan cara yang mudah disebutkan oleh para ulama adalah cara yang digunakan ketika terjadinya istiwa azam atau rasdul kiblah. Ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih ketika terjadinya peristiwa istiwaul azam atau rasdul kiblah. Apa yang dimaksud dengan istiwaul azam? Istiwaul azam adalah ketika terjadinya peristiwa matahari terletak tepat di atas Ka'bah. Nah, terletak, terletak tepat di atas Al-Ka'bah. Kemudian sinarnya tersebut, ya, sinar dari matahari tersebut akan menyebar di seluruh bumi atau di sebagian tempat negara di muka bumi ini. Sebagiannya ada yang gelap, sebagian yang terang. Yang terang ini terkena cahaya tersebut. Maka di negara-negara tersebutlah dapat mengukur ya tepatnya dengan cahaya dengan bantuan cahaya matahari tersebut. Ya, ini yang disebutkan yang pertama dengan peristiwa istiwaul azam atau rasdul kiblah. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya peristiwa ini terjadi dalam setahun sebanyak dua kali. Terjadi dalam setahun sebanyak dua kali. Nah, yang pertama terjadi setiap pada tanggal 28 Mei. 28 Mei. Pada jam 12 atau pukul 12 lebih 17 menit. Ya. Nah, di beberapa waktu yang lalu kita telah atau kita mendapatkan ya berita yang tersebar di tengah kita tentang hal ini. Nah, dan ini benar. Dan ini telah dikaji oleh para ulama. Nah, kemudian yang kedua terjadi ketika tanggal 16 Juli pukul 16.20 lebih 27 menit. Ya, ini waktu nah waktu Indonesia Barat. Berarti kalau kita pukul 17. Nah, pukul 17 waktu Indonesia Barat kemudian lebih 26 menit kemudian untuk tanggal 28 Mei tadi pukul 12 lebih 17 ini waktu di Mekah, waktu di kita waktu Indonesia Tengah di pukul 17 lebih 17 menit. Wallahu taala alam. Ini yang disebutkan oleh para ulama di antara cara ya menetapkan kiblat dengan tepat. Dan di sana ada cara yang lainnya dengan ukuran. Ukuran menghitung bujur dan lintang. Nah, dan ini ma'ruf ya, bagi yang mengetahuinya bisa dengan mudah mengukurnya. Namun di antara cara yang termudah tadi adalah dengan rasdul kiblah. Wallahu taala alam. Bagaimana dengan masjid kita? Apakah sudah ya diterapkan ini? Nah, sudah. Alhamdulillah. Masjid kita ini Al-Mabrur telah diterapkan e, cara Rasul Kiblah. Ya. Nah, jadi ketika di hari tersebut ya teman-teman kita mengukur arah kiblat dari masjid ini dan alhamdulillah tepat sekali lurus ya kalau dengan hitungan tersebut tidak akan tidak akan miring. Dikarenakan apa ketika bayangan Ka'bah eh, bayangan matahari tersebut menyebar ya, maka dia akan mengenai satu benda kan? Mengenai suatu benda, benda lurus. Ya, ketika benda tersebut lurus, maka dia akan menjatuhkan bayangan. Ya, dari sinilah kita akan melihat sudah lurus ataukah belum. Apabila bayangan tersebut miring seperti ini, maka masjid kita masih perlu diluruskan. Apabila sudah tepat seperti ini, maka Nah, sudah benar. Alhamdulillah. Ini yang digunakan oleh para ulama dan dijelaskan oleh mereka terkait dengan istiwa alam. Dan ini merupakan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kepada makhluk-makhluknya yang maha besar dan maha agung. Allah Subhanahu wa taala mengatur matahari, bumi dan bulan seluruhnya ini untuk memberikan fasilitas kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa 'alamat wa bin najmihum yahtadun." Dan kita jadikan tanda-tanda di antaranya lah bintang-bintang di langit ini dengan itu mereka dapat ya memberikan petunjuk kepada mereka. Ya, nah. Wallahu taala alam. Adapun hadis yang berikutnya terkait dengan wakana sallallahu alaihi wasallam dan yang seterusnya fi safar ini berkaitan dengan pembahasan salat fardu atau salat sunnah ketika safar dan dilakukan di atas di atas e, kendaraan. Bagaimana hukumnya, bagaimana pembahasannya? Kemudian apakah diwajibkan menghadap kiblat ataukah tidak? insyaallah taala akan kita kaji pada pelajaran yang berikutnya. Nah, wallahu taala alam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembahasan kiblat. Tafadhol. Nah. Nah. Nah. Nah. Wallahu taala alam. Jadi pedomannya adalah yang pertama bahwasanya segala amalan ibadah itu memiliki syarat sahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah mutabaah. Yang pertama adalah al-ikhlas, dia memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mutabah menyesuai ketentuan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika seorang muslim dia melaksanakan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjarannya satu pahala ketika dia sholat sendiri, kemudian ketika dia sholat berjamaah, Allah berikan 27 pahala. Dan ini merupakan kewajiban bagi kaum laki-laki muslim untuk melaksanakan sholat e, eh, lima waktunya di bersama jamaah kaum muslimin. Nah, dia diberikan pahala 27 kali lipat. Ini berlaku pada seluruh masjid yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada masjid yang khusus Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Tiga masjid ini diberikan pahala yang lebih 100 ribu kali lipat, kemudian 1000 kali lipat dan 1000 kali lipat. Nah, bisa difahami. Taib. Seperti ini pedomannya. Nah, pahalanya. Kemudian ketika ditanyakan pahala yang akan dia dapatkan berapa? ketika dia sholat. Apakah dia dapatkan 27 ataukah tidak. Ini yang hanya mengetahuinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia telah berusaha dengan sebenar-benarnya, maka kita berharap kepada Allah pahala tersebut sempurna. Apabila dia banyak melakukan kekurangan, ketidaksempurnaan, maka disebutkan dalam hadis yang lainnya oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kita melaksanakan sholat keluar dari sholat tersebut mendapatkan pahala sempurna. Ada yang keluar mendapatkan pahala setengahnya. Ada yang keluar mendapatkan seperempatnya. Ada yang mendapatkan terus sampai sepersepuluhnya saja. Ya, dia mendapatkan hanya sepersepuluhnya saja. Dan ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan di awal pembahasan Rasulullah SAW bersabda, Inna awal ma yuhasab bihil abdi yawmal qiyamah sholatahu Amalan yang pertama kali akan dihisap adalah sholat fardunya. Apabila sholat fardunya baik, bagus, sempurna, sesuai dengan sunnah kemudian dia telah ikhlas dalamnya dengan sebaik-baiknya, maka baiklah seluruh amalannya. Apabila tidak maka akan dilihat sholat sunnahnya. Apabila tidak ada sholat sunnahnya maka dia telah merugi. Nah, wallahu taala alam. Bisa difahami, Pak. Ya, jadi seperti itu penilaian kita. Untuk kita menghukumi si fulan dia tidak mendapatkan pahala, ini tidak bisa. Ya, tidak bisa karena kecuali ketika terlihat sekali memang sudah terlihat dia sholat dalam keadaan salah, maka memang batal sholatnya. Ya, namun apabila dia sholat dengan sempurna, dengan baik, dengan benar, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia mendapatkan pahala yang sempurna. Wallahu taala alam. <clears throat> Nah. ya ketika dia telah melakukan kekurangan di dalamnya ya kurang dalamnya seorang sholat dia nggak baca al-fatihah nggak baca surat nggak baca zikir nggak baca doa tapi dia gerak seperti ini ruku sujud kepalanya hilang kemana ya dia tidak khusyuk nah dia selesai salam bersama kaum muslimin dia pergi kita bisa tidak menghukumi dia kamu tidak sah sholatnya atau tidak dapat pahala tidak bisa hanya Allah subhanahu wa taala yang mengetahuinya keluar dia dari tempat sholatnya dalam keadaan dia hanya mendapatkan sepersepuluh atau bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Maka di sini pentingnya kita untuk belajar ya mengkaji ibadah-ibadah yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita mengkaji, mempelajari ya sedikit demi sedikit apa yang telah kita dapatkan kita amalkan, maka disitulah perbaikan. Perbaikan yang di sini kita berharap mutabaah dengan sempurna al-ikhlas wal mutabah. Wallahu taala Cukup insyaallah. Nah, fadal. Nabi Adam. Terjadi khilaf di antara para ulama, ada yang menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, namun Allah taala alam ada yang menyebutkan Nabi Adam alaihissalam. Ini yang pertama kali meletakkan batu, kemudian Nabi Ibrahim melanjutkannya.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 Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.